dalam masuk Islam lebih dulu dalam berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para tabiin. Demikian pula abba tabiin sampai pada detik ini. Ketika adanya fitnah semua kembali kepada ulama kibar. Karena Rasul menyatakan al barokah ma'a akadirikum. Keberkahan itu ada pada akadirikum. Akadirikum kibar adalah mereka para ulama yang secara usia adalah tua, usianya sudah sepuh, secara pengalaman dalam dakwah mereka juga demikian sudah sangat pengalaman menghadapi sekian problem umat secara ilmu pun juga demikian mumpuni kembalinya para kaum muslimin atau para duat, para dai kepada ulama kibar adalah pengembalian yang memang dituntunkan oleh Islam, syariat Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita pun juga demikian dalam segala urusan kita yang kita tidak bisa menjangkau dan memahami dan memberikan solusi yang baik bagi kita. Nah, kita pun juga demikian kembali kepada ulama kita. Oleh karena itu, Nah, itu semua apa di antara hikmahnya agar kita terhindar, terjauh dari fitnah. Makanya Rasul menyatakan inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan, inna sa'id laman junibal fitan. Sesungguhnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang. Sesungguhnya orang yang berbahagia kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dijauhkan dari fitnah. Hadis ini dari Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Mubin dari sahabat Ibdad Ibn Aswad. Nah, diulang oleh Rasul tiga kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Falaman ibtulia fasabara fawaha. Ketika dia hidup. Kemudian fitnah melanda di kala itu dia sabar. Sabar di atas saat kepada Allah. Sabar di atas saat kepada Rasulnya. Terus istiqomah fawaha. Maka bahagialah dia. Selamatnya lah dia. Nah, di sini ada dua faedah yang ingin anak sampaikan kepada antum di majelis ini. Ana mendapatkan faedah ringkas hadis tadi itu dari Syekh Mustafa Mabrum Hafizahullah faedah hadis ini kata beliau ini faedah yang pertama bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulang tiga kali itu menunjukkan berarti perkara itu sangat penting Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sangat penting. Kenapa demikian? Karena di hadis lain Rasul menyebutkan badirul bil a'mal fitanan kaqiqa'il lailil muzlim. Dalam kalian kata Rasulullah segera beramal soleh. Kalian segera lari cepat cepat kalian untuk menuju amalan soleh. Amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul memerintah agar segera ke sana. Kenapa demikian? Fitanan. Sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Sebelum kalian terjerembab oleh fitnah. Segera karena fitnah itu bagaikan malam gelap gulita yang begitu samar dan begitu cepat. Kasih lain mudrib. Potongan malam yang samar dan demikian pula cepat. Sehingga Rasul sebutkan dalam hari tersebut, Yusuf dulu mukmin wa si kafir. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Nauzubillah. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa ya ikhwan? Yabi'u dinahu bi'arudin minat dunia. Karena dia menjual agamanya dengan potongan dunia. Oh, Alhamdulillah. Rendah sekali. Hina sekali. Tahu antum? Bi'arudin minat dunia, kata Syaikhul Bukhari ketika mensal hadis ini. <clears throat> Bukan hanya sekedar harta. Ayahnya, antum tahu sedih apa belajar di sini di pondok ini gratis oh iya iya oh, ustadznya masya lulusan ini lulusan itu dan bantuan dari luar negeri ini gratis oh iya bukan hanya sekedar itu itu kan gratis dunia gratis harta gratis bayar iya antum uh, kerja di sini nggak punya kerja. oh, nggak punya sini di sini ini pendidikan luar biasa ini antum jadi tukang kebunnya tidak apa-apa. Gajinya 10 juta setahun eh, sebulan. Hah, juta, profesional ini, nah, internasional begitu. Nah, itu uang. Ya kan? Ya akhi, kalau yang dai antum ikut dari komunitas kami, yayasan kami, daftar jadi dai. Terus antum sudah, dai, dakwah oh, terserah Nah, tapi antum harus setor nama di sini, nanti di sini, di Nah, daftar, nanti keluar suratnya bahwa antum tidak jadi tidak sebulan 15 juta. Itu uang. Juga bagian dari fitnah dalam keadaan mereka ini adalah bukan ahlu sunnah. Bukan ahlu sunnah, bukan. Terfitnah, larut, masuk, na'udzubillah dari. Tapi kata beliau, kata Syaikhul hari, Laisa muqtasiran bil bukan sekedar harta tapi jah kedudukan kalau di masyarakat dia tokoh masyarakat tokoh masyarakat atau apa dia posisi di masyarakat itu juga bagian daripada arus dan apa saja yang terkait dengan dunia bukan sekedar harta itu juga bagian daripada arad lebih luas daripada sekedar harta. Di mana Rasul menyatakan dalam hadis yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang terjadi yang sifatnya itu sore, sifatnya itu sore, terang-terangan langsung gamblang Rasul menyatakan inna ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal masing-masing umat itu ada fitnahnya. Fitnah yang menimpa umat itu kata Rasulullah harta. Itu kan langsung mal. Nah, Arab itu lebih luas apa saja dari urusan dunia yang bisa memalikan seorang muslim dari agamanya itu fitnah dunia, Arab Arab dunia. Perempuan masuk semua. Wanita ini itu semua masuk urusan dunia. Makanya nah itu diterangkan oleh beliau di majelis. Tapi di sini ada hal yang perlu kita ketahui ya. Ini kan beliau bicara di majelisnya Syekh Robi. Nah, ini faedah yang kedua yang anak sampaikan kepada antum. Syekh Mustafa Mabrur ini bicara tadi itu di kursinya Syekh Robi hafizahullah. Suatu tahu, karena hadir pas di depan. Nah, Syekh berhalangan waktu itu ada uzur untuk memberikan tausiah Syekh Mustafa yang menggantikan. Apa faedahnya di sini, kawan? Jadi kita melihat betul-betul pemandangan yang sangat luar biasa <clears throat> para murid Syekh ini memiliki tugas masing-masing. Tugas masing-masing sehingga ketika Syekh masuk ke majelis itu kondisi sudah rapi seperti sekarang ini. Mik selesai apa? Ada. Meja ada. Semua lengkap karpet sudah dihamparkan. Nah, dengan rapi mereka tahu keutamaannya bertahun. Ini sekelas internasional kan oleh Suaranya langsung dunia. Perekamannya yang bagus, bersih, rapi, semua lengkap masing-masing punya tugas. Yang nata kursinya sih sendiri. Yang nata karpetnya di situ kan kamu banyak sendiri yang bagian ngerekam sendiri. Semua berjalan rapi mulai dari awal sampai akhir. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Karena mereka paham pahalanya. Ucapan yang paling baik, kalimat yang paling baik, tidak ada yang mengalahkan dakwah kepada Allah. tidak Ada. Itu sudah pernyataan Allah. Waman ahsanu qawlan miman da'ilallah. Kata Allah. Siapa yang paling baik ucapannya? Tidak ada. Dibanding dengan yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di atas ilmu ala basiratin, menyeru untuk kembali kepada Allah. Nah, menyuruh untuk kembali kepada sunnah, dakwah yang hak dakwah yang terbimbing, dakwahnya Rasul, dakwahnya para sahabatnya, dakwahnya para imam ahlu sunnah yang betul-betul hak itu adalah ucapan yang terbaik kata Allah SWT. Nah, oleh karena itu mereka murid-muridnya Syekh semangat untuk bertaawun, untuk mendukung, untuk merealisasikan untuk menanamkan saham andil di dalam dakwah tadi. Sehingga Syekh tinggal usul sudah sepuh dulu. Tutup, Tutup. Lengkap sama ininya semua. Ininya lengkap. Kitabnya saya dibuka, dibaca alim bacakan. Tapi setelah itu sudah. Tidak lama kemudian ceramah Syekh muncul di saat dan seterusnya medsos yang ada didengarkan oleh kaum muslimi tulabul ilm di seluruh penjuru dunia faedah harapannya tadi murid usai kan itu andal mereka dalam ber, bertahun nah memberikan manfaat terhadap dakwah untuk kaum muslimin jadi besar ya ikhwan pahalanya dan keutamaannya kita lihat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu beliau menyatakan kata Ibnu Umar anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna nasa ayun nas ayun nas ahabbu ilallah wa ayul a'mal ahabbu ilallah antum tahu seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling dicintai oleh Allah dari kalangan kaum muslimin. Kemudian amalan apa? Nah, amalan apa yang juga paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini pertanyaan ini diajukan oleh seseorang sahabat tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa hirisnya mereka, betapa semangatnya mereka. Naam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu sehingga tanya perkara yang ringkas tapi nilainya besar. Kita tidak bisa membayangkan. Nah, ketika amalan itu paling dicintai oleh Allah. Ya. Ketika seseorang muslim paling dicintai oleh Allah. Dalam keadaan kita-kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu dari deretan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT itu betul-betul perjuangannya adalah sangat-sangat serius. Nah, tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali amalan yang Allah wajibkan untuk dikerjakan. Dan ketika seorang itu terus setelah kewajiban dia kerjakan terus memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah sampai pada akhirnya Allah mencintai dia. Kapan dan bagaimana Allah mencintai dia itu? Ketika seorang muslim itu mengamalkan apa yang Allah wajibkan, kemudian terus memperbanyak amalan sunnah dan istiqomah di atasnya apa yang terjadi, apa faidahnya, apa keutamaannya setelah dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan dan terus-menerus mengamalkan sunnah yang terjadi adalah Allah menjadi pendengaran dia ketika dia mendengar Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk mendengarkan sesuatu yang baik dan halal. Allah menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. Allah memberikan taufik kepada dia yang dicintai oleh Allah tersebut, yaitu untuk melihat hal-hal yang baik dan halal. Ini semua pada mahal semua. Allah menjadi tangan dia ketika dia memegang Artinya apa? Allah memberikan taufik kepada dia untuk memegang perkara-perkara yang halal dan baik. Allah menjadikan kaki dia ketika dia melangkahkan. Maksudnya apa? Allah beri taufik dia untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik dan halal. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, wala in la'utiyannahu. Ketika dia bilang kepadaku, aku beri. Wala idista'adadi ketika dia minta perlindungan kepadaku, lahu aku lindungi dia. Ini buahnya. Buahnya apa? Buahnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bertanya kepada ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, orang yang mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, ahabbun nas ilallah an fa'uhum linnas ahabbun nas ilallah an fa'uhum linnas nah paling dicintai oleh Allah adalah siapa saja yang paling bisa dan paling mungkin paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kembali kepada tadi Syekh Robi Hafizahullah. Nah, Syekh berceramah, Syekh berfatwa, Syekh tausiah. nah Dengan sebab siapa menyebarnya tausiah tersebut? Dengan andil siapa menyebarnya tausiah tersebut? Andilnya murid-murid beliau yang menanamkan saham mereka untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada. Sehingga harapannya murid-murid beliau itu betul-betul mendapatkan faedah dan mendapatkan hadis ini. Yang dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan faedah manfaat bagi yang lain. Itu otomatis kalau demikian otomatis. Bagaimana tidak um, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, para tulabul ilm sedunia. Nah, sehingga mereka pun juga mendapatkan pahala sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini yang harus kita tekankan dimanapun kita berada ketika ada dakwah ahlus sunnah. Ketika ada dakwah ahlus sunnah. Jadilah kita ini adalah anfa'uhum lillah. Paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian <clears throat> wa ahabul amal. Kalau tadi kan orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat perlu diketahui adalah tetap di bawah payung syar'i. Tetap secara syar'i, bukan manfaat menurut masing-masing orang. Nah, kalau seperti itu khawatir nanti di paling kenaannya, Nah, sesuatu yang haram misalnya atau yang melanggar syariat, tapi manfaatnya besar itu tidak bisa. Tapi tetap kemanfaatan itu dalam koridor syar'i. Kemudian beliau menjawab bahwa paling dicintainya amalan oleh Allah adalah yaitu syurur surur ya surur yudkhiluhu alal muslim surur nah yaitu rasa senang rasa baik yang diberikan kepada seorang muslim kira-kira kalau kita nah, kalau kita itu uh, melihat saudara kita. Nah, satu poin saja. Mau berangkat taklim, subhanallah, ban sepeda motornya bocor. Sementara taklim segera dimulai. Ada event lewat. Ditanya, antum mau kemana? Mau ada di taklim. Siapa? Oh, Ustaz Abdul Hasan. Oh. Terus, ya ini bocor. Ayo ke anak. Ayo ikut anak. Anu. Oh iya iya, jazakallah. Mesti demikian. Artinya apa? Senang Mas Bana. Senang dia. Uh, Alhamdulillah. Kalau enggak kan terlambat bisa enggak kedapatan taklim. Itu bagian daripada ikhlas surur fi muslim. Satu sisi. Satu sisi. Nah, ia itu dia telah melakukan rasa senang kepada saudara muslim. Itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis ini. Dalam riwayat lain, bahwa idkhalus surur di qalbi muslim, memasukkan rasa senang dalam kolbu seorang muslim itu sedekah. Ya kan? Nah, faedah yang kedua, bertahun bertahun dia kepada saudaranya, bertahun untuk membonceng ke tempat taklim. Sudah berapa pahalanya di ketika ikhlas? Sudah berapa pahalanya dia ketika ikhlas karena Allah Subhanahu taala. Makanya landasan utama kita bertahun itu ikhlas. Karena ini akan berpengaruh bukan sekedar masalah pahala atau yang lainnya bukan berpengaruh kepada apa ke rat, ke, giat, rajin kesungguhan kita dalam beramal menghilangkan malas menghilangkan jenuh menghilangkan ini kenapa karena ikhlas karena Allah Subhanahu sehingga semangat terus. Nah, tidak iri-irian gitu loh. Lah ya, masa setiap ada hormus si anak yang sibuk itu diam aja. Itu juga demikian. Sebentar-bentar pulang, itu juga demikian. Setelah selesai pada pulang, masa anak sendirian yang kerja. lah ini pada pulang semua. Nah, apa yang tidak adil? Nah, ini khawatir mengurangi nilai ikhlas. Khawatir Nah, masuknya itu halus untuk merusak amalan kita. Sudah baik dari awal, diganggu, dirusak oleh tadi itu. Nah, sehingga yang seperti ini kita harus mendidik diri kita masing-masing. Nah, apa saja yang bisa kita perbuat untuk saudara kita agar saudara kita itu senang lakukan. Ingat, dalam koridor syar'i Ya. Nah, bahan, alat, sesuatu yang kita masukkan kepada saudara kita itu sehingga saudara kita itu senang itu yang syar'i bukan yang melanggar syar'i agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tinggal satu aja permasalahannya yang harus kita perjuangkan. Satu yang harus kita perjuangkan setelah kita mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan ini membuat saudara kita senang itu betul-betul sesuai dengan syar'i, berarti tinggal satu yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam nah setelah menyebutkan bahwa memasukkan rasa senang kepada saudara kita itu juga amalan yang paling dicintai oleh Allah juga yaitu an yakshifu nam au yakshifu anhu kurba. Di samping memasukkan memasukkan rasa senang kepada saudara kita muslim itu juga berupaya untuk meringankan kesulitan saudara kita. Ini luas Ikhwan. Ini luas. Sifatnya adalah luas apa saja perbuatan kita yang sifatnya itu meringankan kesulitan yang ada pada saudara kita itu itu masuk dalam kategori amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Nah, ya apa ya anak nggak punya uang, saudara kita lagi sakit, lagi butuh uang, anak nggak punya uang. Oh, nah. Antum punya apa? Anak alhamdulillah punya tenaga. Oh ya, tenaga antum gunakan lah ya anak lagi nggak enak badan ini, lagi nggak punya uang, nggak punya badan, kepingin bantu saudara kita. Antum punya apa? Nah, anak kebetulan ada pulsa untuk menghubungi Fulan agar Fulan itu bisa datang membantu Fulan ini yang sedang membutuh bantuan. Telepon, kasih ini anak lagi karena badannya sakit anak. Masih bisa. Lah ya anak, subhanallah, tak punya apa-apa tapi Alhamdulillah sehat, tapi gak punya apa-apa ya apa ini. Oh iya, ngantarkan fulan ke rumah sakit. Nah ya, anak juga gak punya apa-apa ya apa ini. Terus ya, anaknya hanya bisa menasihati dia untuk apa? Nasihati. Ya bisa bang. Nah, tidaklah Allah mengusir hambanya. Walaupun hanya ditusuk, tertusuk duri ketika dia sabar, maka dosanya berguguran. Terus, nah, Nah mungkin seorang muslim yang akalnya sehat dan fitrahnya jalan. Ya akhi, anak tidak bisa tahun apapun. anak bisa hanya makan. Sama tidur. Oh Masya Allah. Iya, Pak Iza anak tidak bisa apa-apa, lagi. Kok gimana ya, kok hanya bisa makan saja sama tidur. Masya Allah, hi. Apa anak kita ya seperti itu? Pertanyaannya salah. Jadi jawabnya sulit. Iya, gimana kita mau menjawab kalau oh, pertanyaannya salah? Tolong beri kami penjelasan. Kok bisa anak ini tahu dimakan saja sama tidur? Nah, untuk yang lain anak nggak bisa ya apa ini? Antum siap? Alhamdulillah kalau ngangkat cuma 50 kilo itu pakai tangan kiri. Nah, jalan sini ke masjid. Nah, lari bisa, jalan bisa, sehat kalau itu. Terus ya itu kalau ada apa-apa, ada dauro, ada ikon tadi, tak bisa apa-apa ini, bisa makan mau tidur. Nah, seperti itu cepat. Maksudnya cepat diperiksakan, khawatir ada sesuatu di sini ya Kan ya? Nah, kan ya demikian. Nah, khawatir ada sesuatu. Kasihan dia. Nah, dirupiah dulu atau apa? Nah, agar cepat. Oke. Oh, maka di sini tidak ada tidak ada alasan untuk tidak bisa tidak ada alasan. Gambaran tadi kan sudah gamblang sekali. Nah, kecuali uzur-uzur yang syar'i yang memang betul-betul uzur itu babnya berbeda. Nah, yang kedua kata Rasulullah SAW, yakdi anhu nam dainan. Nah, di antara juga ini lebih mengkerucut ketika saudara kita betul-betul terlilit hutan, ada kiranya ikhwan yang berusaha untuk ta'awun untuk membebaskan hutan dia. Tidak bisa semuanya sebagian. Semampunya itu bagian daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Nah, karena mau tidak mau namanya hutan itu betul-betul kepikiran di waktu siang dan kesusahan tidur di waktu malam. Artinya apa? <clears throat> Walaupun itu muamal yang dibolehkan secara syar'i, hutang tersebut pinjam meminjam, nah, tapi pada dasarnya adalah perkara yang betul-betul sangat menjadi beban bagi setiap kaum muslimin. Nah, ketika dia betul-betul terlilit dan subhanallah betul-betul untuk kebutuhan keluarga dan yang semisalnya kemudian tidak mampu untuk membayar, Ketika ada ikhwan yang baik bisa membayar atau meringankan beban dia, itu bagian daripada amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya yaitu autat rudu anhu syu'an yaitu berusaha untuk e, mengcover, membantu kalau ada saudara kita itu yang kelaparan. Ini nanti panjang pembahasannya akan kita bahas masalah ini insya Allah di masjid nanti sore. Nah, terkait masalah kita bertetangga. Masalah yang besar dan sangat-sangat fatal kalau sampai nah ada tetangganya itu yang kelaparan dan dia tidak peduli dan bersenang-senang dengan hartanya. Ini masalah besar. Nah, Nah, Nah, ketika ada seorang muslim kita, nah, melihat tetangga kita laporan, kelaparan, kita bertahun untuk memberikan makan bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzanakumullah. Yang demikian perlu kita ketahui. Nah, bahwa masalah kita itu bertahun jangan diartikan sesuatu yang besar gitu loh. Wah, anak nggak sanggup, nggak bisa apa. Wah, anak jangan. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan. Mendidik, mentarbiah diri kita untuk tahun ini adalah didikan yang akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik dari apa yang kita keluarkan dan apa yang kita lakukan. Tahu Inna Allah fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya, menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya. Enam, kalau boleh dikatakan ya pasti pertolongan Allah jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada sekedar perbuatan kita kepada saudara kita. belasannya berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Nah, oleh karena itu, maka perlu kita ketahui hadis ini panjang tadi uh, disebutkan oleh Syalbani dalam silsilah di Sahihah. Nah, namun kita uh, cukup sampai di situ tadi riwayat tersebut sahih hadisnya. Nah, apa yang perlu kita <clears throat> nah, ketahui dalam bab ini? Sekarang Hasan al Basri rahimahullah seorang tabi'in yang mulia menyatakan apa? Li'an abdil li muslim abdil muslim hajatan ahabbu ilayya min an usalli al faruqah kata Hasan al Basri rahimahullah aku bisa membantu seorang muslim meringankan bebannya seorang muslim dan membantu untuk kebutuhan seorang muslim yang dibutuhkan itu jauh lebih aku sukai daripada aku sholat seribu rakaat. Bayangkan. Ini semua intilakon dalam rangka apa? Menerapkan hadis Rasul tadi di atas. Sampai seperti seperti itu keadaannya. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan Naam ketika menjelaskan hadis tadi di atas fa khairun nas kata beliau Naam anfa'uhum linnas sebaik-baik orang kata beliau yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Wa asbaruhum ala azanna Dan paling sabar ketika mendapatkan gangguan dari orang lain. Ini sebaik-baik manusia kata beliau, sebaik orang adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan paling sabar di dalam mendapat menerima gangguan orang lain. Maka ikhwati fiddin a'azinusakumullah perlu kita sadari perlu kita ketahui bahwa di sana banyak amalan-amalan baik yang belum kita jama amalan-amalan baik yang belum kita terapkan yang itu semua di bawah naungan syar'i nah al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yashkir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalid nas wa lam yashkir ala adahum bahwa mukmin enam yang paling baik enam itu adalah seorang mukmin yang berinteraksi dengan orang lain dan sabar ketika diganggu mereka itu mukmin yang lebih baik daripada seorang mukmin yang nggak mau interaksi dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Nah, maka ikhwati fiddin, azanakumullah, oleh karena itu antum e, di sini barakallahu fikum manfaatkan manfaatkan di sini antum hidup di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul lahan bagi antum untuk bermusabaqah berlomba-lomba berjuang untuk menjadi anfa'uhum linnas. Nah, nas itu sifatnya umum, bukan sekedar ahlu sunnah ini saja. Tapi kaum muslimin ternyata masih banyak kaum muslimin yang mereka membutuhkan akhlak ahlu sunnah. Yang mereka membutuhkan sikap baik ahlu sunnah yang mereka membutuhkan nasihat yang lemah lembut kepada mereka. Sehingga dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, dengan lemah lembut yang kita berikan kepada mereka itu, mereka tertarik kepada dakwah yang barokah mubarokah ini. Dakwah sunnah ini. Berapa kira-kira pahalanya antum? Berapa kira-kira? Nah, yang jelas besar sekali ketika ikhlas karena Allah Swt. Jangan malah sebaliknya. Nauzubillah min dzalik punya andil menanamkan andil untuk membuat lari dari dakwah dengan sebab apa? Sikap-sikap kita yang tidak baik, akhlak kita yang tidak baik, naudzubillah min dzalik. Nah, dan Rasul sudah mengingatkan, Wa inna minkum minal munafirin kata Rasul. Ada ternyata dari kalian ini yang kerjaannya yang memiliki sifat yaitu orang-orang yang membuat lari dakwah. Membuat lari dari dakwah yang hak. Hati-hati. Antum sudah tahu bagaimana sikap dan arogansi dan akhlaknya Hizbiyun kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut menolaknya karena apa? Karena adab akhlak yang tidak baik yang diberikan kepada kaum muslimin. Itu perkara yang wajib, perkara yang jelas, tidak tersembunyi lagi yang seperti itu. Nah, masyarakat itu belum artinya lebih memilih lebih memilih adab kita, akhlak kita, sopan santun kita, ucapan kita yang baik daripada ayatnya mana, hadisnya mana, ini nggak boleh ayat ini. Mereka malah bingung. Karena tingkatnya mereka belum sampai ke situ. Nah, bingung, ayat apa itu ya? Apa maksudnya ya? Hadis apa ya? Apa maksudnya ya? Bingung mereka nggak ngerti. Tapi ketika adab yang kita suguhkan, akhlak yang kita suguhkan kepada mereka, langsung mereka menerima dan menyambut dengan baik. Nah, setelah itu baru di nasihati dengan pelan kasih ayatnya oh gitu ya iya itu enggak. ayatnya ini tidak boleh kok maksud oh, dosa nggak terima kasih ini sunnah pak oh sunnah iya oh, begitu ya jadi kalau dari rumah ke masjid tidak boleh lari ya walaupun sudah kemat iya hadisnya seperti ini Alaikum bisakinah wal wikor kata Rasul. Kalian kalau jalan menuju masjid sakinah walikor biasa jalannya tenang penuh dengan tawaduk biasa. Tidak lari. Oh, masya Allah ya. Iya ya. Saya rasakan kalau lari itu bagi itu masuk sof menggos-menggos. Allah Akbar. Ah, begitu. Terus jelas tidak khusus. Nah, lah lah ya itu. Berarti, nah, walaupun Rasulullah menyebutkan ada hikmah ternyata di situ. Hikmah apa? Hikmah jalannya pelan-pelan. Agar kita itu tertuntun khusyuk dan tenang ketika sholat. Bukan, Allah Akbar, Alhamdulillah, Zamin, ar mana dia gak sih, kata begitu. Kan ya, makanya uh, Abu Bakar radhiyallahu Nuh ketika waktu itu kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu melihat Rasul sahabatnya sedang rukuk sholat dia masuk ke pintu dari pintu masjid langsung rukuk juga sampai kesel rukuk dari masjid kan melihat Rasul dan sahabatnya sedang rukuk ini Nah, Abu Bakar ini baru masuk dari apa e, menuju pintu masjid. Dari mulai itu sampai ke sof rukuk terus jalan rukuk. Ini Pak hikmahnya. Nah, selesai. Kan Rasulullah oleh Allah diberi penglihatan, pengetahuan, dari kayak kita. Walaupun beliau sholat menghadap ke kiblat, tapi tahu apa yang diperbuat oleh sahabat yang di belakang. Nah, selesai Kata Rasulullah kepada sahabat ini, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Mudah-mudahan Allah memberikan kesemangatan pada kamu, tapi jangan kamu ulang. Antum kan nunggu-nunggu apa faedahnya kan ya? Apakah boleh? Berarti ruku itu sudah mendapat satu rukuat panjang. Ini nanti ada pembahasan yang panjang. Tapi anak akan menjelaskan di situ di antara syarah dari para ulama. Nah, wala ta'ud jangan kamu ulang itu adalah ketergesa-gesaannya. Nah, wala ta'ud jangan kamu ulang apa? Tergesa-gesa ketika sholat. Tenang, oh kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwati fiddin, a'azan wazakumullah. Nah, apapun yang kita uh, ketahui, apapun yang kita jalani, apapun yang kita pelajari dalam kehidupan kita yang itu semua adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mubadir, bersegera, bersegera Jangan ditunda-tunda. Jangan. Nah, kita tidak bisa membayangkan, afwan, tidak bisa membayangkan kalau tadi malam di masjid yang kita tempati tersebut kemudian ditunda besoknya untuk membersihkan masjid. Wallahu a'lam. Ana tidak bisa menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi dan apa yang akan mereka katakan kepada kita kalau membersihkan masjid itu sudah besoknya setelah kita pinjam masih tersebut kira-kira kan ya atau dibiarkan kotor kira-kira kira-kira apa kata mereka bukan sekedar pribadi kita karena dakwah kita dakwah kita yang tercoreng itu lebih mahal lebih berharga daripada diri kita pribadi kita tahu aku Ibnu Umar dalam hadis yang disebut Bukhari suatu ketika radhiyallahu anhu dipegang Rasulullah bahunya kun di dunia ka'annaka gharibun aw abir sabil wahai Abdullah bin Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhu engkau engkau ketika hidup di dunia ini ka'annaka gharibun aw abir sabil ya kalau bahasa kita ya wahai bin Umar ya kamu hidup di dunia ini bagaikan gharib bagaikan orang asing au adirus sabil atau sekedar lewat jangan kamu bermimpi kalau bahasa kita ya ini keterangannya para ulama artinya kesimpulannya jangan kamu berangan-angan kamu hidup selama-lamanya jangan kata Imam Nawawi rahimahullah jangan terbesit dalam benakmu terbesit loh untuk kamu hidup selama-lamanya jangan sebentar di dunia ini ke anak bun nah gorib ya pasti orang asing orang yang dia itu merantau masih akan kepingin pulang ke negerinya atau abirus sabir atau sekedar lewat nah, itu dunia nah itu udah kamu lewat meninggal mati sudah Begitu mendengar seperti itu ibu Umar, langsung menyatakan apa? Faida asbahta falatan tadi sabah. Kalau ka, fala, falatan terjadi masa. Nah, kalau kamu di waktu pagi punya niatan baik, punya program baik, punya acara baik, lakukan. Jangan nunggu surinya. cepat Nah, kita kan tidak tahu apakah suruh masih hidup. Nggak tahu kita. Kapan kita waktunya mati, di mana kita mati, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah SWT. Maka beliau langsung menerapkan, mempraktekkan sabda Rasul tadi dan menjelaskan kepada umat tentunya kita semua pun juga ikut mendapatkan merasakan nasihat tersebut asbah tafala kata diri masa. Kalau kamu di waktu pagi punya niatan baik, jangan ya tunggu sorenya. Nah, faida amsaita ketika kamu waktu sore, tadi di sabah. Di waktu sore kamu punya niatan baik, lakukan. Jangan ditunda paginya. Khud min sihati kalimarotika cepat kamu manfaatkan, kamu pergunakan sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, sudah bukan rahasia lagi kalau seorang yang baik, ya seorang yang baik dia masa Allah, ketika sakit dia akan merasa, ya Allah, ikhwan-ikhwan pada berjamaah anak nggak bisa. Ya Allah, ikhwan-ikhwan pada taklim anak nggak bisa. Ya Allah, ibu pada tahun. Ketika ada taklim, ada pengajian, ada jauh tahun, mereka berlomba-lomba untuk mensukseskan dan membantu agar terlaksana dengan baik, tertib rapi dan benar semuanya. Anak nggak bisa apa-apa ini. Lagi berbaring di rumah sakit. Nah, kata para ulama ketika menjelaskan asar ini, nah bahwa orang yang sakit tidak seperti orang yang sembuh di dalam apa beramal maksudnya apa yaitu kesempatan untuk beramal nah jelas lebih mudah ketika sehat maka khud khud ambil oleh kamu khud manfaatkan oleh kamu khud lakukan oleh kamu min sihatika ketika kamu sehat untuk menyongsong sakitmu sebelum kamu sakit. Wakut min hayatika dan manfaatkan kehidupan kamu itu untuk beramal amal yang baik dan mulia. Nah, sebelum kamu mati. Wabah, maka di fiddin, a'azanazakumullah, di majlis yang berbahagia ini, uh, anak pribadi menggugah buat diri ana dan antum semua nah untuk senantiasa terus al syirs syirs syirs di talabul ilm syirs ta'awun al birri wa taqwa syirs di qadil hajah untuk memberikan kemudahan dan penyelesaian dan bantuan dan kebaikan kepada saudara kita. Nah, maka Rasulullah SAW pun juga menasihatkan dalam potongan hadis hadis yang sahih ihris ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz itu merupakan pendidikan Rasul Nabawi ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz ayo kamu semangat terus semangat untuk mendapatkan untuk berbuat untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagimu. Antum tahu di antara penjelasan hadis ini adalah bermanfaat dunianya terlebih-lebih akhiratnya. Ini penting untuk dijamkan bahwa yang semangat itu bukan akhirat saja, dunia juga demikian yang bermanfaat tapi dan yang tidak melalaikan akhiratnya. Nah, yang bermanfaat yang tidak melalaikan akhiratnya. Semangat gitu Semangat. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Wala ta'jaz dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah. Al-mu'min al-qawi kata Rasul khairum minal mu'min dhaif walaupun kedudukannya baik. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah walaupun kedudukannya baik. Kuat apa? Kuat imannya. Kuat imannya. Kekuatan iman itu akan mendorong seorang itu beramal soleh, akan mendorong beramal sesuatu yang baik. Ini ketika didorong dengan kekuatan iman. Kenapa? Karena iman itu bertambah dengan taat kepada Allah SWT. Iman itu bertambah yazidu bi ta'ah bertambahnya iman itu dengan taat kepada Allah SWT nah lawannya ihris adalah al-kasal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlindung kepada Allah kecuali dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang betul-betul tidak baik. Rasul berlindung kepada Allah apa itu al-kasal. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal, malas. Ya tadi itu. Ini malas, ini malas, ini malas giliran makan atau atau tidur. tuan Nah, makanya kata syekh rahimahullah, al-kasil, orang yang malas itu ya futuhul khair Orang yang malas, ya allah khair. Terlewatkan kebaikan bagi dia. Kapan dia mendapat kebaikan? Kebaikan apa yang dia dapati? Oh malas, mau ini malas, mau ini malas, mau ini taklim malas, malas. Mau ta'awun malas, mau bekerja malas, mau ini malas, mau ibadah malas. Eh, mau dapat apa? Maka Rasul berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari perangai malas ini. Eh, eh, mana? ala ma yanfa'uka terhadap apa yang bermanfaat buat kamu wala ta'jaz dan jangan lemah segala yang bermanfaat buat kita dunia kita terkhusus akhirat kita semangat sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhtiar berdoa kepada Allah dan semangat kita lakukan untuk ibadah kepada Allah dan beramal-amal yang baik tawakal kepada Allah ketika menimpa suatu wanita musibah nah, tinggal menyatakan Allah masyarakat yakin itu takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki mesti terjadi setelah apa setelah berdoa kepada Allah setelah ikhtiar maksimal semangat tadi nah Allah yang menentukan Nah,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 Walhamdulillahirabbil alamin. Tadah. Ayo sahabat. Yeah. Mm contoh ibu? Oh gampang. Kalau kaum ibu ya istri-istri kita ya. Ya, yang berinteraksi dengan mereka. Nah. Oh kitanya maksudnya yang laki-laki. Oh nah, sebentar agar selesai tadi. Uh, eh, bercadar bukan halangan. Ini penting. Karena Karena di di beberapa daerah Antum biar tahu ya. Isi itu menimpa kepada umat kita, akhwat kita gitu loh. Di beberapa daerah Oh, masya Allah. Nah, kita. Nah. Enggak sudah. Nah, mana yang lain? nah. Eh, pertanyaannya, eh, bagaimana kalau kita bertetangga Walaupun ini materinya nanti sebenarnya. Nah, itu ada ibu-ibu ya yang uh, di sekitar kita bagaimana sikap kita kan gitu. Nah, wallahu alam uh, sebelum kita menjawab apa yang antum inginkan dari pertanyaan tersebut, yakni laki-laki bagaimana dengan mereka kan gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kita mendapati dan mendengar uh, dari sebagian ummahat atau akhwat. Nah, Eh, kita berhusnuzon kepada umat dan akhwat tersebut inginnya baik itu jelas inginnya baik dan menjaga jadi ini husnuzon kita inginnya baik dan inginnya menjaga menjaga kehormatannya dan yang lain itu inginnya niatnya mereka demikian husnuzon kita kasus yang terjadi ini nah subhanallah lagi eh, sebagian mereka itu ngantar anaknya Allah naik becak dekat jaraknya walaupun ini perlu pembahasan ya secara syar'i yang anak angkat di situ bukan naik becaknya tapi caranya akhlaknya dia ketika bayar dilempar uangnya dilempar apa anak bilang tadi dari dari awal niatnya dia apa menjaga baik tapi kalau seperti itu Dilempar Wan, ini Pak. ya. Nah. Apa ada cara yang lebih baik? Ataupun tidak banyak bicara. Mohon maaf, Wan Pak harus ini. salah. Jauh lebih dihargai. Jauh lebih, Masya Allah orang itu baik sekali sopan. Oh, Ini terlepas dari becak dan tidaknya ya. Ini dulu. Apa yang demikian caranya? Satu. Yang kedua, dan mudah-mudahan bukan dari umat kita, inginnya baik gitu ya. Belanja. Belanja ada bapak-bapak naik sepeda motor buat belanjaan itu loh. Oh. Nah, tukang saya gitu. Nah, umat ini kan maunya kan baik, maunya baik. Nah, entah pegang apa. Bang, ini berapa bang? Lima ribu, mohon lima ribu, bang nggak bisa tiga ribu. Dikira-kira kan abangnya. Ini berapa? Mudah-mudahan bukan dari kita, maksudnya dari salah yang mudah bukan. Berapa bang? Lima ribu, masa nggak boleh bang? Tiga ribu bang? Ada buah boleh bang masa <laughs> seperti itu? Kira-kira ya Allah, dia apa gak jatuh kehormatan kita? Maunya apa tadi? Anak kan tadi dari awal kan. Nah, kita kan harus baik kepada tetangga, kita harus baik kepada orang, kita kan harus jangan kaku lah kita. Rasul menyatakan bahwa tabassumu kali wajib sodako. Kamu nisum dengan kamu itu kok? Tapi cuma cuma kafe gitu. Nah, kan dia. Makanya di sini jangan berlebih-lebihan dan nah, dan jangan terlalu acuh tak acuh gitu loh. Nah, sewajarnya. Nah, jika memang terpaksa harus demikian dulu iya, itu. Saya ini berapa Sepuluh ribu. Ya, makasih. Jika terpaksa harus demikian, yang beli adalah umat dan nggak ada lagi belanjaan kecuali itu. Sudah. Seperlunya, sewajarnya, sebaiknya. Nah, sampai kata-kata sebaiknya itu Bapak yang saking hati-hatinya gitu jangan sampai dakwah itu terkoreng lagi jangan sampai juga kehormatan kita juga jatuh sudah nah, bagaimana dengan selagi ikhwan ya ketika biasa saja mereka nyapa Waalaikumsalam sebagian ulama mengatakan boleh kalau mereka salam duluan nah begitu biasa jangan sampai oh ya bu ya gimana kabarnya bu baik bu ya ya oh baik mas alhamdulillah oh ibu dari mana mau kemana loh nah itu berlebihan loh katanya usah suruh baik suruh ramah seperti itu ya bukan begitu caranya nah itu antum gitu ketahuan kami ini Ikhwan kok gini yang aku tahu gue tahu kok gini Ikhwan Ikhwan kok tadi Kenapa nah, itu istri gue kok digituin? Deket lagi. Bahaya. Nah, biasa saja. Biasa kok muslimin, biasa. Nah. Assalamualaikum, salam. Mas, nunggu mas? Enggak. Ya, bu, ya. Biasa. Ya. Jangan berlebihan dan jangan jauh. Hawa mereka, ngerti kalau mereka. Tapi antum jangan perlakuan seperti itu kepada Isinya ikhwan. Nah, nah, nanti. Um, her um. Awas. Lah itu. Hati-hati. Nah, itu. Langsung lapar ke suaminya. Abu Fudel. Abu Fadl kiri tadi. Iya kan? Apa katanya? Her um gitu kan. Cantik oh masih oh, jangan nah, kalau sama kita sudah sangat-sangat paham nggak mungkin bersu, ber, bersuudon kabel itu nah, masa lewat kayak gitu di depan anak mana mana Islamnya mana nggak nggak mungkin ini dia nah, ingat seperlunya seperlunya Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat nah kan biasa para sahabat wanita itu ketika punya anak itu biasa mereka datang Rasul untuk ditahnik agar dapat barokahnya Rasul. Ini khusus. Tapi khusus Rasul yang memiliki apa? Barokah. Nah, bagaimana Rasul? Dan Rasul sering dikencing dengan baiknya para sahabat. Harus itu baiknya, gitu Rasul. Enggak. seperlunya. Dan ingat, jaga fitnah. Tetap mereka adalah fitnah bagi kita. Biasa saja. oke Mereka dengan dengan sikap kita yang biasa dalam pengertian tidak berlebihan dan tidak terlalu ini, itu terlalu iya, enam terlalu aktif gitu. Itu akan lebih berwibawa. Kalau kita waku sampai melengos itu, dakwah yang kena. Kalau kita terlalu aktif, malah jatuh. Dakwah juga harga diri kita terus jatuh. Dan akan jadi pembahasan, tertentu. Bisa fitnah kepada yang lain. Lah ya, tetangga saya kok baik sekali ya kadang-kadang ngobrol ngopi sama saya berdua di depan rumah. Itu kok nggak mau? Siapa? Abu Fadl lagi. Anda, <laughs> Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi gitu ya. Hayakumullah. Nah perlunya, seperlunya. Jaga batas-batas syar'i. Baik. Ada yang lain? Hmm, hati-hati habis pertanyaannya loh, nanti masih ada. Pertanyaan jangan lupa habis. Nah, khususnya. Nah. Mereka itu nah, sampai tak tahunya mereka kita mendiamkan jadi mereka gantian mendiamkan baik eh, pertanyaan yang perlu diluruskan bahasanya pergaulan kita dengan mereka ya gitu Iya. siapa yang nyuruh bergaul dengan mereka Antum bilang hiji Bagaimana eh, pergaulan kita dengan mereka Pertanyaan yang harus diluruskan Yang kita nggak usah bergaul dengan mereka. Ada apa kita bergaul mereka? Justru ya, tidak usah bergaul dengan mereka. Malah kita menghindar kok bergaul. Tadi kan ya, pertanyaannya aja yang perlu diluruskan. Nah, bagaimana ketika kita kita bertemu dengan mereka kan gitu di masjid. Nah, itu lebih mengarah. Nah, kita di sholat di masjid, mereka datang dan kita ketemu Oke, dengan mereka. Tergantung. Tergantung. Kalau bukan dai dan bukan orang-orang yang betul-betul fanatik buta dan taklid buta dari kalangan mereka mungkin dengan sikap ramah kita pada mereka mereka tertarik ingat ramah lo ya bukan mentoleransi kehidupan mereka bukan mentoleransi manhaj mereka bukan bukan merekomendasi manhaj mereka bukan siapa tahu dari mereka betul-betul memang betul-betul mau cari al-haq ingat bukan dainya bukan mutaassibnya fanatik butani bukan tapi ya, ikut ikut ikut artinya yang sangat mungkin mereka itu ingin hidayah ingin nasihat ingin sikap kita yang baik nah, sampaikan Assalamualaikum salam nah betul ada taklim Abu Hasan sini Oh, nah, akhirnya jawab Dia berkira apa? Nah, suatu ketika ketika mendapati nas tayyibin tanya dijawab. Jawab. Menurut antum eh rasul ini apa? Sementara antum punya pengetahuan. Kalau nggak punya, karena aku nggak paham. Kita punya pengetahuan, kamu bilang apa sekarang? Ya sudah. Kalau antum tahu, apa rujak oh rujak oh bukan sah eh bukan nasi eh, oh oh tapi dia rujak ya mirip lah dengan rujak lo maksudnya apa sih ya, apa kan kan dia tuh tidak lu dari dai ini itu subhanallah ya Allah banyak dari kalangan dan ahlu bidah iya kak itu iya. linknya ke Mat Arisi Al Arisi seorang tokoh waris nah, aliasan Allah Halabi terangkan Iranda ini itu terangkan barangkali dapat hidayah dia dengan cara yang baik nah, ya masa dakwah seperti itu latihan wudhu kok perempuan di sebelahnya ya Allah nggak pakai hijab karena ini merasakan wudhu yang sunnah yang syar'i di depannya duduk sama perempuan Allah tanpa hijab gitukah ahli sunnah itu kah iya itu kan sudah viral aku tahu apa lagi? Jazakallah khair, jazakallah khair. Jika punya apa? Ilmu. Tapi guys, tidak. Justru malah mengambangkan masalah. Dakwah kita yang kita ruhannya. Bagaimana sekarang sebab kita kita tidak paham? Anak nggak ngerti ah, tanya ke Ustaz. Antum dengarkan pengajiannya. Oh, nah, jazakallah khair. Ini bagi-bagi siapa? Bagi mereka yang nas yang bukan muta'assib, yang bukan dari mereka. Jadi lima kaum makol, walikul lima kaum makol. Dan berapa banyak apun, berapa banyak yang anak tahu persis dan yang datang kepada anak. Hmm. Biar nggak katanya-katanya. Dari mereka itu betul-betul rujuk dan nah, dan sudah meninggalkan mereka. Jenuh. Jenuhnya apa? Tidak ada penjelasan manhaj baca. Nah terus dakwahnya siapa? Tidak ada. Bahkan sebagian akun memuji tokoh ahli bid'ah. Mereka sini Sudah lama ngasih sini. Satu. Ternyata mereka pun juga demikian. Membicarakan tentang para ulama, para masyayikh ahli sunnah. Ini yang kita dapat laporan. Dan malah memuji tokoh yang sebenarnya tidak patut untuk dipuji di kenyataan yang di lapangan mereka keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar nah di kita Afwan di Malang itu banyak yang keluar keluar keluar banyak dari mereka tadi itu dia sendiri tuh ada fulan artinya Gus Fulan Tegur sama mereka. Oh anaknya mau malah dunia saja dengan mereka. Disaksikan. Nah, seperti ini butuh dua hal. Satu ilmu yang pasti, kedua adalah tarikh dakwah. Dengan sidang mereka kan perlu penjelasan. Masa penjelasan dengan kromo? Jangan itu haram. Kita bukan itu haram. Nah, Ya Allah ya dengan sebab antum ya dan taufik dari Allah mereka itu nah belajar ke kita ke dakwah kita ahli salah ini itu nggak tahu lagi berapa pahalanya itu. Nah, ingat jangan bermudah-mudahan. Oh, kata sedemikian masuk antum ke dalam tubuh mereka. Nah, jadi ada kasus uh, ada kasus sekitar 6 tahun tujuh tahunnya kurang lebih waktu itu nah dari mereka mereka itu pos sebelumnya masih nah terus anak sebut langsung Muhammad Naim yang ada di Gerenjen Muhammad Naim kan LC juga dia ya untuk tangan-tangan siapa ini kan penting diambil hikmahnya dari kisah ini dia ini isu di pesantren hisbi isu di situ dan notabene itu adalah khawarij pesantren itu di Solo ada fitur khawarijnya isu kita butuh nah ya kita kan tegur dulu masih sama kita kita masih hati nasihat. sampai pada puncaknya si Muhammad Naim ini ya apa kalau kita ketis lebih boleh Nah, disepakati bagaimana gambaran menjelaskan kepada Syekh sepakat bahwa Fulan dan Fulan lulusan Madinah itu Syekh. Nah, dan sekarang Fulan ini bersama dengan kita dalam dakwah itu Syekh ngajar di ma'hadnya Fulan itu yang tahu bedanya khawarij terangkan sepakat dan Fulan ini ngajar kita butuh tauhid ma ra'yukum lengkap gambarannya dan disepakati bukan dari satu pihak. Bagaimana menurut antum Syekh? Wa sih kata sih. Nah, salah. sih Ajib kata sih. Aji. Heran. Karena kalau dia seorang dai salah, nah, mesti ada di antara dua masalah. Kalau enggak, aji kata sih. Masalah yang pertama, murid-muridnya jadi salah semua. Bagaimana? Honda Nah. Yang kedua, dia mesti diusir. Mesti diusir. Ini enggak ada. Nah, ada apa dengan dia? Kok nggak salah di semua muridnya dan dia nggak diusir di situ? Ada apa kira-kira? Iya, jelas mendiamkan atas kemungkaran yang ada di situ. Nah, wasakit al mungkar tasakun al akhos. Yang diam di atas kemungkaran bagaikan setan yang bisu. Nah, nah makanya Syahli Hudaybi kan pernah cerita. Pernah cerita kita Syahli lagi Nah, Mas Syekh Adam cerita ke kita. Di antara salah satu yang Syekh Mutul, Subhanallah, Qadarullah, Masyafal, nah masuk dalam terjebak dalam iya uturah yaitu menyebutkan dana-dana itu datang ke si Ali hmm. sampaikan si Ali mikot panjang terakhir intinya nah, bahwa kata bulan ini nah, Allah kata bulan ini nah, kita tidak pernah diatur dan di di, di, di perlu gini syaratnya gini gini tidak kita hanya mendapatkan dana dana sosial untuk masjid untuk ini untuk kamu muslim nah, oh, gitu baik kata Syekh Hali kita sepakat pada bahwa itu itu syirik ya sepakat Nah, antum berani merangkan tentang kehidupan mereka? Waduh, aku tidak berani. Nah itu, itu bentuk penyimpangan manhaj antum di situ, kata si Ali. Kan ya, jadi mungkar kan? Dan nah, mungkar itu didiamkan, jadi terangkan dengan cara yang itu dan baik tentunya demikian dia nggak berani nggak mungkin ya kalau dinerangkan kehidupan iya utuh roh ya bakal di cepat dikeluarkan itu yang dia tidak sanggup Nah, ini api ini yang berbahaya. Nah, makanya eh, sudah akhirnya ya keluar. Nah, jadi khotibuddin aznabakumullah eh, masalah seperti ini masalah, eh, kembalikan kepada yang ahli. Kita akun pun yang baik yang nggak ngerti apa-apa, soalnya salam biasa kita tidak tahu dengan akhlak kita, adat kita itu mereka jadi tertarik dengan kita. Kok ini yang tadi itu, yang teman tadi itu betul-betul nggak -betul paham, nggak ngerti, ikut-ikutan, gitu loh. Nah, ingat, bukan dainya, bukan mutaasubnya. Kalau mutaasubnya itu khawatir mengira pada jidal. Mau nah, dibilang dari Khawatir mengira pada apa? Jidal, perdebatan yang dan syar'i. Nah, itu yang kita hindarkan. Adapun hak mereka, hak mereka sudah muslim. Assalamualaikum. Nah, ketika tanya tadi itu jawabannya. Antum paham terangkan pelan-pelan, nggak paham? Sudah besok Abu Hasan nanti merangkat. Di sini. Antum datang tak ini. Ya habbada ya aku mereka bisa mendengar nasihat antum datang ke majelisnya Ustaz di sini. Masya Allah, Masya Allah. Itu dengarnya apa? Adab kita. Adab kita. Ada di suatu daerah, subhanallah, Ya Allah, istri kadang-kadang keras iman. Jadi <clears throat> taklim di masjid umum kita setelah yang di situ nah bubar nah, ada salah seorang yang hadir itu yang memang tidak kelihatan di kita nah baik orangnya ah fadal mampir ke rumah di sini anda ma'ruf situ kan. kebetulan yang isi kan satu sama yang isi. Dilaporkan ke satu sama. Sikap Ikhwan tadi itu anu nama Aruf. Panggil. Panggil. Masya Allah. Apa alasan aku? Apa? Sampai bilang seperti itu. ahlul bid'ah dia kafir dia nah si ibu ini nggak bisa ngelak karena ada ada saksi yang lihat langsung itu yang lapor ke Rasulullah Istakillah Istakillah Jangan wa ya, inna minkum Astagfirullah, kata Rasulullah Antum ya, istakillah Wah masih ada Nah, sikap-sikap seperti ini yang harus kita hindari. Iya. Nah, sangat mungkin dari mereka itu betul-betul cari hidayah, cari Allah. haq Makanya yang baik. Jangan berlebihan. Jangan sampai kita waku dan jangan sampai melebihi porsi. Misalnya jelas-jelasnya itu mereka misalnya Paham? Antum masa Allah ah, cinta sama antum masya Allah sini sini sini ke rumah. masa Allah, anak suka pada antum, antum ngasih mana pun anak suka ada antum, jangan gitu. Nah, sabar, sabar, sabar, sabar, masya Allah. Nah, jangan, biasa. Tak peduli antum masih di sana, sedih kamu teh saudara, masya Allah, wahai buka, jangan, biasa.